pusat perhatian semua rakyat yang datang di situ karena mari mangan wis wareg gantian iki jangane dibiyor nang pakaiane segore diulet-ulet ndek kene suambel pokoknya semua makanan di diusapkan ke pakaiannya dan begitu kuabe wis beletotan gak karu-karuan dicopot karo dee sak kuluke sak celonone karek satu selempang kayak sarung dek ngeneko semua dicopot dan kupluke lebokno kene, iki dilebokno dadi lebokno wac apa dilebokno panci, dilebokno piring. Wis mari ngono dhek nglego melayu mulih gak pamit gak apa. Ditututi karo Ki Ageng Mangir. Sopo iki koyo ngene iki? Begitu Ki Ageng Mangir sampai keluar Sunan Kalijaga sudah hilang. Sak jaran-jarane sak rong puluh pengawalnya wis gak ono. Jadi gak ketututan. Padahal sebenarnya kalau mau hilang, dia butuh sekian ratus meter untuk sampai tempat di mana dia bisa menghilang. Tiba-tiba hilang. Detik itu juga Ki Ageng Mangir mengatakan kepada anaknya, menantunya yang namanya Ki Ageng Wonoboyo. Wonoboyo ini juga cucunya Brawijaya juga dari daerah Gunung Kidul. Semuanya juga muridnya Sunan Kalijogo. Dia bilang sama Wonoboyo, Wonoboyo, kowe saiki mimpin tanah perdikan Mangir. Kowe saiki tak dapuk dadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo kaping siji. Lah Wonoboyo bingung lah panjenengan badhe pripun iki kok kok diparingi ten kula. Aku tak goleki guruku, langsung mencolot nututi Sunan Kalijaga, metu nang halaman bingung nututi nang ndi iki. Begitu metu regoli nang rono tarono tarono wes pokoknya akhirnya melayu ngono Melayu terus dolek sampai berbulan-bulan sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi. Kemudian Sunan joko mengatakan, "Oke, okay, nek kowe arep dadi muridku, tak uji sik. Kowe kudu iso dadi naga ngubengi Gunung Merapi, ilatmu karo buntutmu kudu iso gathuk." wah berusaha setengah mati. Itu simbolik, artinya dia diakui murid kalau dia sudah menyebarkan kebaikan ke seputar Gunung Merapi. Teman-teman sekalian kan pernah tahu ceritanya Nasruddin toh? Nasruddin Hoja. Mirip seperti itu toh? Itu di versi sana, jadi itu di zaman Genghis Khan ada seorang sufi gendeng kayak Abu Nawas diundang nang keraton gak diterima karo satpam karena pakaiannya tidak memenuhi syarat akhirnya dia mulai nyeli tonggone berpakaian tertib yang memenuhi syarat dia datang lagi ke keraton sampai di situ diterima mangkel ini sing diterima lah duduk aku ah sing diterima lah pakaian gua ah. akhirnya dia melbu ke perjamuan kelambinnya dicopot semang dicopot dilewebok nong rumang bleng bleng bleng bleng bleng akhirnya mulai karo katoan tok satpam dulu kok sampean mangsul kadoan, lo sing sing diundang lah pakaian duduk aku mulai deh Iku nasrutin, Tapi lah gak sampai jangan-jangan sambel-sambel bledot. Nah, Sunan Kalijogo, Jawa rek lebih dari wong Arab ya wong Persi. Ku nek ngono tok gampang iku drodok luwih dramatis. Ngono oh, nek Jawa. Itu sekalian ya oke. Jadi Sunan Kalijogo itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua, dua aja kegagalannya. Kegagalan dalam arti dia nggak gagal, cuman sejarah punya sifat ini dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu, Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya, Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor satu kerajaan Mojopahit. Yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh empu eh, oleh Ki Maling Celoring, Jadi tahu kerung Maling Celoring. Celoring itu asal usulnya, iku ana uang jenenge Ki Celoring di belambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, Pokoknya ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang belambangan, Sunan Kalijaga roh oh gampang po supaya konang om oh Blambangan pura-pura oh dadi pandai besi. Wes pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga isom balik menelah. Akhirnya dicekel karebet. Nah karebet ini mau ngelawan arek cilik ini jenenge penang saya gak enak sih. Arek cilik perita pedidi kok tak sikat temenan kon. Akhirnya saya dikon ngeladani anak angkatnya yaitu Jebeng Sutowijoyo atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijogo ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu satu inilah, satu, satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syi'i, agak Syiah, Sunan Kalijogo Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang eh Sunan Bonang. Aryo Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijogo langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijogo tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh. Duel antara Aryo Jipang melawan siapa? Sutawijoyo. Dan itu pun menangnya Sutawijoyo karena strategi politik. Jarane Aryo Jipang jenenge gagak rimang, jaran lanang berancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Aryo Jipang gowo jaran wedo. Oh, ini kurang tahu kok pikir kan ya. Gawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro nih sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk gemeriyuk. Oke. Okay? Kan kita ceritanya nyeneng ke kok. Nek, nek ceritanya tuh memang dramatis-dramatis. Akhirnya tidak terkendali gagak rimang ini. Jadi Arya Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jepeng di sini, Begitu si Gagak Rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Arya Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga tombak Kiai Banca, si Jebeng Sutowijaya ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah, Arya Penang ketika ditarik Ternyata Aryo apa ususnya membaur keluar sampai akhirnya nguleti sak wetenge sak nggon sabuke sehingga ketika penang Penangsang menarik kerisnya ususe brodol kena kerisnya dhewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegane iso-iso lain lho. Ana wong mati ususnya saya terus jadi eling Cak Nur. Cak Nur Khalil Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut dan aku takon nang Bu Umi, bumi ki kapan jari dokter ki ususnya ususe no, jari dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak eh, Cak Nur sehat betul, apa ususe dilebokno lah ngoten sih. Nek jari dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kae dilebok no. Iki sing bener sing digi filsafate iki. Itu juga yang terjadi pada Aryo Aryo. Aryo. Jadi Sunan Kalijogo sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini. Bahkan dengan Sunan Kudus. Satu. Jadi gak iso masih ya aku kata lapor lapor dek dunia gini aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah ya gak masalah yang penting aku berjuang terus dan Sunan Kalijaga meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya si, tak nih. Kenapa saya mau Jopait kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu ada lempengan bumi yang bergeser yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijogo berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman yaitu di Mojo Agung, Canggu, Mojokerto itu diseret ke pinggir pantai yaitu ke Demak di Desa Gelagawangi. Dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijogo luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kaya ngono Jadi Sunan Kalijogo itu duduk seniman yang berdakwah dengan seni kalau Kaloju ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sopo Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir pekewo kate beristana di Demak itu kewo. Aku tak di pinggir-pinggir, aku tak di pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijogo menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijogo tidak setuju, tapi sudah telanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah mentau. Dan mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik. Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman, itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Sepanduman Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Ati bangane tak kongon pegatan anu Sultan anu Roro Kidul tak kon jilbaban ngono saiki. Saya gak angel teman temen-temen. Ya sembahyang lima waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang lima waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang-Bang Wetan. Tidak apa-apa, sampai akhir hayat Anda belum berhasil, tidak apa-apa. Anakmu yang berhasil, Nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu. Kuku yang baru itu. Dan tidak pernah putus asa. Gak direken. Karo pemerintah. Gak direken karo Indonesia. Anggitmu bang-bang wetan direken. Ya Kena ya gak saya ngereken. Gitu loh. Ayo direken-reken dewe. Kok repot. Geden di bang-bang wetan karo Indonesia aku takon. Secara nilai. Hmm? secara nilai komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya. Gede mana Indonesia sama Bang Bang Weta? Eh? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar? Bambang Wetan. Lah iya, wong jelas Bambang Wetan luwe gede timbang Indonesia, kok kon jaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bambang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul ndak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. ndak kuat hatinya, ndak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Ngono. Oh, Bung Karno iso pidato ngene iki. Manggel aku suwe-suwe. Lho nek Sunan kali jaga ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terakhir sekali jaga ketawan-tawan, nanti saya minta Pak Wiwit sama Pak Huda Cak Dil Cak Nang sama Mas Toto untuk maju Kiai Haji Toto Raharjo sudah lama kita tidak ketemu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia hafal. Oke, sebelum mereka masuk nanti kita akhiri dengan itu terakhir Mas soal wayang ini loh. Saya saya mohon Anda nerusin itu. Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu deweku cakil itu termasuk homo eh termasuk homo erectus ya cakil kalau Abimanyu homo sapien homo erectus yang tersisa yang di tikungan iblis sudah saya katakan itu dulu diusir dulu oleh kanzul jannah atau jadi gini iblis itu disuruh Tuhan ke bumi ke pulau Jawa terus itu bilang sama Homo erectus sebentar lagi saya akan bikin Homo sapien diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buta-buta dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Semoro Bumi. Semoro Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat ya elek-elek wong terus anggere Uang wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana koyo ngene ki, Kiai-kiai ya apa-apa gak kerungu. Iki nek dibantai yo angel, gak dibantai yo medeni iki kan gitu. Gitu mboten? Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Eh, iblis itu nangis nek di kan nek di nek dituduh kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis loh saya kok dituduh musuhnya Tuhan ndak berani saya sama Allah saya ndak berani gila apa Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Tidak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu. Muhammad itu idolaku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Dan begitu kata iblis. Terus dia selawatan. Loh temenan loh ya. Iblis selawatan. Lo apa ndak boleh iblis selawatan? Anggit iblis singgahin gaya awak edir singgahin sing Singongkan sapa? Gusti Allah, ya apa sih kan itu? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis tidak bisa. Setan tidak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gayananmu dewe. Minal jinnati wan nas bikinanmu sendiri. audhu billahi minas syaitan irajim. Itu aja ndelok kono, deloken raimu dewe. Oh itu sehingga ini berlindung dari raimu dewe. Wacan kula udhu birobin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khonas, alladhi waswi sufi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia, siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Oh, iblis bukan jin, bukan manusia. Setan itu yang yuas bisu bisu itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan begitu. Jelas kayak ngono kok. Nah Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Oh, no, tak kerajaan liane aku. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Eh, kamu kafir kafir, oh, tidak masalah. Cuma lo ojo manggon di omahku kan. Halo, Tentu ten pundi kula lungone? Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku. Barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku. Aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Mbun ngoten tentang. Lah terus ten pundi kula mlayu. Ate wong nyolong barangku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Eh, Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepethuk aku rene kepethuk aku runu kepethuk aku. Lah kok singitno ndek endi olehmu nyolong ku lho kok singitno ndek endi. Lah aku lapo nyolong ku lapo. Wong nang dia ketepuk kepethuk aku kok. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan Tuhan nang omahku nun ya apa arek-arek iki. Lah kok saiki kat ndoleki aku iki lho. Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan Gusti Allah bingung lho. Aku gak kene ket biyen <laughs> Itu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasana dari India. Orang India itu provinsi kita. Pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Punta Dewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yot bawa sampean yang belung itu isalan anu lah. Ono sing turunane canggih, ono gak masalah. Maka makanan mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijogo. Ndak bisa cuman Mahabharata garing koyok ngono. Kudu ana fungsi ponokawan. Dewa karo Semar iku wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Pandeman Ismoyo kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu Gak usah ono ke zaman Bian, kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ini nek asli ini kan strukturnya gini kalau feudalisme. Brahma sampai Sudra, betul lah. Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek endi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene. Berarti mupeng. Betul ndak? menjadi gini, tidak begini lagi tapi begini. Wong iki panembani semoyo iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi-legitimasi. Bukan Quran itu barang sebelum Quran tidak ada informasi Quran ya ada. Saiki ki wong-wong iki ya rada ngawur siang anggite biyen iku Quran itu segala-galanya. Memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah, tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Eh? lambatan sih. Nabi Isa yoga. Ya Nabi Muhammad ae wis mega ono lho kae jangkep Quran Nggih ta lambatan. Bukan saya merendahkan Quran. Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam iku mau ndek bumi gak kok terus njembol Quran ngono gak. Gurung ana Quran waktu itu, e. Dan dunia dengan ada Al-Qur'an itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Qur'an. Betul enggak? Jadi ayo nganggu Quran dan hadis Tapi jangan lupa sebelum ada Al-Quran mushaf Yang dimulai dari Iqra Alif Lamim sampai Kulondu Brobinas ada Al-Quran yang sudah abadi sejak awal yaitu Al-Quran fi angfusikum wafil afak yaitu Al-Quran yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing itu ayat-ayat Allah namanya Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Quran. Terus kalau megang Al-Quran kudu wudhu, lah ngono ah saiki. Nek Quran yang dicetak iko kudu wudhu tapi nek Quran di BlackBerry ta iPhone gak wudhu Onok peraturan ngono iku. Jadi nek Qur'an di handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an yang dicetak iku kudu wudu. Iku mulane tasinau. Quran itu nilai. Kalau Quran yang ada di masjid itu namanya mushaf itu kertas sama tinta. Dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya, nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saya kira handphone gak diapa-apa, nek Quran disowon ini kinang tindih. Ya, ya bener ya api cuman terus ojok terus oh kalau yang di masjid itu harus kita gini kan kalau di handphone tidak apa-apa itu tidak tidak anu kok tidak tidak harus wudhu gitu loh. Itu bukan Quran itu mushaf. Quran itu nilai ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngunu. Mahabharata itu nilai struktur ajaran terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri dan pelaku-pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Kesit berakhir kekuasaannya karena banjir, karena banjir Nuh. Karena Krakatau meletus, menenggelamkan dua per tiga bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara tidak butuh dunia aslinya. Kenekin iki anak presiden Indonesia wani mengembargo dunia selesai masalah. Ya ta? Kene wedi embargo dunia. Loh, embargo kan sakarepmu kan kayak kan, so Lha nek kene iki wong alah wong Indonesia kok. Boto ae iso mangan kok. Gak ono beras mangan boto ya iso, iki karek biasakno rong dina telung dina. Sembarang. Gak iso gak iso jangan ya sandale diirisi dicecek ya iso. Wong Indonesia. Dan siapa yang lebih kaya dari kita? Nah, kita bukan akan sombong kepada dunia, tapi juga haram kalau kita berendah diri kepada dunia, seperti presiden kita sekarang ini. Ya. Kita tidak akan sombong, tapi kita adalah raja wali. Kita akan melindungi mereka, bukan kita akan menginjak-injak mereka. Kita akan mangku mereka. Kita akan punya hamengku buono. Nek Jogja ya mengko apa? Wah, mengku buono ya. Memangku dunia. Jadi kalau kita menguasai caranya memangku. Cara kita menguasai kan mangku toh. Wes arek sirsiran, sing wis kena atine mesti dipangku tuh. Caranya lak ngono ah. Itu oke. Silakan Ibu sudah larut malam, silakan nanti di rumah cari pangkuan masing-masing. Kita sekarang mohon istirahat 5 sampai 7 10 menit sambil saya mohon dengan sangat Mas Wiwit, Mas Huda, Mas Toto, Cak Dil, Cak Nang untuk maju ke depan terus kita dengarkan bersama-sama. Mari kita bernafas. Mari kita masukkan yang maha agung menjadi bagian terpenting dari jiwamu yang bersemayam di dalam nur dadamu fi afidatikum wa fi qulubikum di dalam hatimu dan di kandungan nuranimu Anda memejamkan mata monggo Anda tidak menjamkan mata monggo tapi mari kita dan mendaya gunakanlah bunyi-bunyian dari Kiai Kanjeng ini agar supaya besok pagi Anda tidak hanya memiliki kuah dari Allah, tapi Anda juga memiliki energi sultan pada diri Anda masing-masing. Pekerjaanmu akan lebih beres, urusanmu akan menjadi lebih maslahat, keluargamu akan lebih rukun, temanmu akan lebih banyak, dan labamu akan lebih melimpah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kalau engkau beli sesuatu murah, kalau engkau menjual sesuatu mahal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tekno, Allahumma tuhno. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. setan tuh nggak ada ya? Itu yang penting nih. Uh, eh, kalau definisi saya setan itu dismanagement dari pikiran dan akal budi manusia, kira-kira gitu. Soalnya tak apa lagi iblis, tapi sing meter musiknya iblis sardi jadi. Baik, matur nuwun saya ini pun saya kira udah cukup Cak Nun. Silakan Mas Dudung ada pengumuman-pengumuman mungkin. Bang Bang Wetan bulan depan tanggal 28 bulan puasa ya. Agustus. Oh, cah udah, monggo. Oh iya. Monggo. Sebentar. mungkin ada kalimat-kalimat penutup pas sudah. Bapak Ibu sekalian, kemarin tanggal 25 Juli itu ada pemilu kada di Sidoarjo dan salah satunya adalah kandidat nomor 4 itu wakil bupatinya Mas Huda ini. Nah, nomor 5, nomor 5. Dan kalah katanya. Tapi bersyukur nah kisahnya bagaimana? Monggo Mas Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun, Mas Suko, Mas Parto dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini kelanjutan dari yang di Sidoarjo barusan saya sama Cak Nun. Jadi tanggal 25 kemarin di Sidoarjo sudah dilaksanakan pemilu kada dan saya bersyukur dan bergembira saya tidak meraih suara terbanyak di pemilu itu. Ini yang terpenting. Kenapa demikian? Saya merasa bersyukur dan bergembira ada banyak faktor yang melandasi pemilu kada. Jadi saya sedikit cerita bahwa majunya saya ini bukan semata-mata diingin apa dikarenakan keinginan saya pribadi. Jadi saya ini kebetulan seorang guru, seorang dosen dan saya cukup bangga dan bahagia dengan kehidupan saya untuk transformasi keilmuan. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba saya diminta oleh Cak Nun untuk mendampingi uh, salah satu kandidat untuk maju pilkada dan itu permintaan itu kalau nggak salah kurang dua hari sebelum pendaftaran dimulai. Jadi pendaftaran tanggal 27, tanggal 25 saya diminta. Tapi yang karena yang meminta ini Cak saya hanya bilang kalau ini perintah saya siap laksanakan <laughs> Karena ini yang perintah Cak Nah, ternyata itu ternyata bukan ujuk-ujuk Cak perintah saya, ternyata itu prosesnya dua tahun ketika saya sebelumnya sekitar tiga tahun yang lalu itu didampingi oleh Cak Nun bersama-sama dengan korban lumpur yang ada di Sidoarjo. Nah, mulai itulah saya kemudian ikut dalam pilkada dan saya merasa Cak Nun perintah saya itu saya ketika ngurusi lumpur itu ibaratnya masih TK dan itu oleh Cak Nun mungkin dianggap lulus dan saya disuruh untuk masuk ke kelas 1 SD di mana sesuatu dunia yang lain itu saya temui pada pemilu kada di situ dan tiga bulan itu saya mengerti betul bagaimana kemudian carut marutnya demokrasi yang ada di negeri kita ini. Saya merasakan pada tingkat pemilu kada kabupaten itu perilaku-perilaku menyimpang dari para, politisi, perilaku-perilaku menyimpang dari para tokoh ulama dan masyarakat, perilaku-perilaku menyimpang dan saya melihat bahwa di dalam pilkada itu semuanya bisa diintertainerkan. Jadi tidak hanya lembaga pendidikan yang diinternerkan supaya menjadi mahal, tidak hanya kesehatan yang kemudian menjadi apa wilayah entertainer sehingga menjadi mahal, ternyata agama pun juga diintertainerkan bisa di saat pilkada. Jadi ini yang menurut saya bisikan dari Cak ini telah yang disebut dengan kapitalisasi agama. Jadi betapa misalkan talil dan yasinan itu menjadi satu hal yang biasa di masyarakat kita, tetapi karena pilkada itu kemudian tahlil dan yasinan itu dimintakan dana dan itu wah, sangat luar biasa masif. Itu yang yang saya alami selama tiga bulan. Nah, tanggal 25 biar tidak terlalu malam. Tanggal 25 kemarin itu menurut saya ketika mulai bulan Mei, Juni, Juli, saya berusaha maksimal bagaimana kemudian meletakkan sebuah idealisme dalam pemilihan kepala daerah. Idealisme yang saya maksud adalah bahwa seorang calon pemimpin kepala daerah itu harus jelas menunjukkan visi misinya. Tapi misi visi eh, visi misi ini bukan sesuatu yang kosong, tetapi harus dibangun dengan sesuatu yang memang betul-betul ada keikhlasan untuk membangun sebuah struktur masyarakat melalui visi misi dan program kerja. Nah, tetapi rupanya di masyarakat kita visi misi itu nggak terlalu berharga, nggak terlalu penting karena sifatnya retorik. Jadi dianggap Orang bilang ya kapur baru nang jero lemari, gedabrus gak mari-mari. <laughs> Jadi ini retorik. Nah, yang kita bangun seperti itu. Nah, perkara kemudian dari visi misi itu masyarakat memahami, terus kemudian menjelang pilkada itu ada serangan fajar atau satu politik, saya bilang sama warga diterima saja, tetapi ketika visi misi dari seorang calon dipahami, maka yang ia pilih adalah calon yang memang betul-betul mempunyai visi misi, mempunyai latar belakang bersih dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, itu itu ideal saya. Itu angan-angan saya. Jadi kita berkali-kali kampanye di mana-mana untuk menyebarkan visi misi, program kerja kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat madani, membangun Sidoarjo Metropolis, itu dianggapnya bukan hanya semata-mata kapur barus tadi itu. Nah, tanggal 25 kemarin, sebenarnya tanggal 23 24 survei kami itu dua kandidat itu beriring-iringan. Bahkan tiga survei yang kami pegang saya atau dengan pasangan saya itu unggul 1,2 persen. Wah luar biasa. Nah, saya pikir satu hari itu itu tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa sehingga kemudian saya yakin untuk membangun idealisme membangun Sidarjo ke depan itu bisa dilaksanakan. Nah, begitu tanggal 25 coblosan itu sudah mulai ada bukan lagi petasan tapi sudah ada mulai bom-bom-bom. Dan itu dilaksanakan secara masif, bahkan beberapa tempat itu di dekat di depan TPS dengan langsung bagi-bagi, ada aparat di situ, ada panwas di situ, tapi nggak ada ini, nggak ada satu reaksi apapun. Dan ketika jam 1 kami dengan LSI mengadakan quick count, jam 2 ini sudah diketahui saya kebetulan sama Rizal Mararangeng dipanggil Mas kalau ini kenyataannya ini kayaknya kita kalah saya bilang kenapa bang saya nggak tahu ini sudah konstan yang nomor ini sudah 60% yang ini masih sekitar 19% dalam hitungan logika ilmiahnya statistik ini nggak mungkin ini mesti kalah maka ketika dinyatakan kalah tidak prioritas itu saya cek 18 kecamatan saya telepon tenaga di lapangan menginformasikan tidak hanya tidak ada ada petasan-petasan, tapi itu sudah bom dan dilakukan secara masif. Artinya, masyarakat kita ternyata menyampaikan visi misi dan lain sebagainya itu ya sifatnya tadi itu hanya retorik-retorik. Tapi yang penting adalah itunya. Maka ketika itu saya paham, oh ternyata masyarakat kita memang nggak bisa dibangun, belum bisa dibangun. Jadi mereka tidak bisa melihat lagi siapa calon dan ini dan itu sebagainya. Pokoknya ada pragmatisme itu yang dia lakukan. Jadi di disinilah kemudian saya melihat idealisme saya dengan pragmatisme masyarakat tidak nyambung. Daripada begitu, saya langsung masuk ke kamar hotel di Sun City itu kebetulan kita di situ. Saya terus tidur. Dan karena nggak beban, saya tidur. Nah, ketika saya tidur itu rupanya banyak telepon yang masuk dan karena nggak nggak saya terima karena saya tidur, dikira saya shock padahal tidur. Loh, kenapa saya tidak saya bisa tidur? Saya terus terang saja bersyukur. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Ternyata saya tidak mendapatkan suara mayoritas itu bukan karena visi misi jelek. Kalau misalkan masyarakat mengatakan, "Loh, kenapa nggak milih nomor 5?" Wah, visi misinya jelek. Itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh, ya ada indikasi nomor 5 ini pasangannya korup. Itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh nomor 5 itu sudah nggak bagus, itu baru sedih. Ternyata kenapa nggak pilih nomor 5? Karena nomor sebelahnya itu memberikan sesuatu yang lebih banyak dan itu kita tidak bisa berikan. Lah nek ngono carane, ya saya mesti bersyukur gak dipilih kan begitu. Sebab kenapa? Kita tahu berapa sih gaji bupati? Kalau saya lihat kemarin hanya 780 ribu untuk dua orang per tahun. Gaji wakil kira-kira 300 juta, sorry, bukan ribu juta. 300 juta per tahun. Dikalikan 5 tahun 1,5 miliar. Dengan uang itu kan nggak cucu. Dari mana memungkinkan <laughs> kalau nggak pakai misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuat saya bersyukur saya dihindarkan dari permasalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gembira. Gembira kenapa? Gembira tidak menjadi calon tidak gembira tidak menjadi bupati atau wakil bupati. Bayangkan kalau saya punya idealisme untuk membangun struktur masyarakat, dengan pragmatisme masyarakat yang ada gitu, saya pikir bupati tidak gemuk malah mati kurus. Ini yang membuat saya gembira. Makanya begitu kemarin ini meskipun belum diumumkan siapa pemenangnya, siapa siapa pemenangnya, melihat quick count itu, saya tadi mulai siang motong sapi dua. Dan sapi itu bukan dari saya, itu urunan spontanitas teman-teman kita mensyukuri dan kita potong sapi dua ini sebagai simbol ternyata memang masyarakat susah dan dua orang ini jadi korban dan dipotong saja. Setelah itu dagingnya dibagi-bagikan. Malam tadi kita bergembira bersama-sama dan kemudian apa namanya bergembira bersama-sama. Saya ajak seluruh komponen saya terutama korban lumpur karena mereka selama ini setiap ketemu saya mesti nangis. <coughs> Pak, gimana Pak? Mesti mengeluarkan air mata. Saya bilang seharusnya sampean gembira saya nggak kepilih. Maka tadi saya ajak gembira semua. Cak Nun kemarin ngasih saran air ambengan, tumpengan. Tapi tumpeng itu kan biasanya kan kerucutnya di atas ya kan? Nah karena sistem struktur otak masyarakat kita sudah terbalik, kita balik tumpeng itu. Jadi lincipe ku ana nisor, sing gede ana dukur. Ternyata bisa. Tadi no gini nggak tahu caranya gimana, tadi bisa. Luar biasa. Nah, inilah menurut saya teman-teman dari perjalanan ini di antara teman-teman yang ada di sini barangkali memaksakan diri untuk mencalonkan kepala daerah, saya kasih nggak perlu banyak-banyak kampanye. Tipnya, nggak perlu banyak-banyak mengeluarkan visi misi, sebab masyarakat kita nggak tahu visi misi. Daripada untuk pertemuan-pertemuan pertemuan itu kumpul no duit itu, sejarno ya kumpul no duit sampai niku. Engko nek wis payah kate coblosan, bagin, mesti menang. Dan setelah itu korupsilah banyak-banyak, gitu ya. Nek ketahuan, nek gak ketahuan syukur, ketahuan rasa no buhiku kan gitu aja. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar kita. Canun, ternyata kita untuk membangun sebuah masyarakat yang bagus itu memang masih membutuhkan satu tenaga. Tetapi kemudian saya katakan sama teman-teman tadi, jangan khawatir, Justru kita tidak menjadi pejabat itulah kita bisa membangun community development yang lebih bebas dan lebih mandiri untuk kesejahteraan kita semuanya. Saya pikir itu yang menjadi poin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini re, aku kepingin jelasno coron desa. Jadi ada kelompok yang sudah mengeluarkan uang 7,8 triliun sekarang untuk membangun rumah 13.000 warga lumpur itu saya kawal supaya mereka benar-benar dibayar dan alhamdulillah memang dibayar enam kali lipat harga tanahnya dan lima kali lipat harga rumahnya. Jadi jadi sekarang mereka agak lumayan kesejahteraannya dan insya Allah dalam waktu setahun sampai satu setengah tahun ke depan semua sudah beres. Tapi saya tidak terima hanya dibikinin rumah. Eh, itu pun juga kan dibikin rumah bukan karena kesalahan hukum, bukan karena vonis, tetapi karena nurani saja dan itu urusan saya sama yang bersangkutan, bukan urusan negara dan pemerintah dan hukum Indonesia. Terus aku yang jaluk ojo me iku renek kon kate ini kan masalahnya bukan kamu kaya, bukan kamu besar, bukan kamu hebat dan berkuasa. Yang